السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah berupa taufik dan hidayahnya sehingga pada malam ini kita bisa mengupayakan sebuah amal pahala Semoga amal pahala itu benar-benar membanggakan kita, menyenangkan mata kita. Amin ya rabbal alamin. <clears throat> Masih kita membahas masalah keutamaan ilmu dan kewajiban mempelajari ilmu kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Nasaih ad dunya nasihat-nasihat agama wa kama yajibu 'alaika an tata'allama fi nafsik yajibu 'alaika aidan an tu'allima ahlaka wa auladaka wa man laka wilayatun 'alaih fa in lam taqdir an tu'allimhum kana 'alaika an ta'murahum bil khuruji ila ahli ilmi hatta yata'allamu minhum al-qadr al-mafruḍu minhu wa illa atimta wa atimu a'ni ya'samu minhum man kana mukallafan sebagaimana wajib atas kalian kata beliau untuk belajar untuk diri kamu sendiri maka wajib pula bagi kalian untuk mengajarkan keluarga kalian mengajarkan anak-anak kalian mengajarkan setiap orang yang kalian mempunyai kekuasaan terhadapnya kalau kalian tidak mampu untuk mengajari mereka maka kalian harus memerintahkan mereka keluar dari rumah menuju ke rumah rumah orang ahli ilmu sehingga mereka belajar kepada guru-guru tersebut kadar-kadar yang wajib mereka ketahui dari ilmu agama. Kalau kalian tidak melakukan ini, maka kalian berdosa dan mereka juga berdosa. Maksudnya mereka berdosa yang sudah termasuk mukallaf kata Lafillah Haddad. Wal qadrul wajib minal ilmi ala kulli muslimin laysa bikathir. Sedangkan kadar yang wajib diketahui daripada ilmu itu tidaklah banyak. Wala yakadu yalhaqu fi talabihi masyaqqatun insyaallah li suhulatihi. Dan hampir dikatakan tidak akan sampai memaksakan diri, tidak akan sampai dikatakan ada kesulitan pada dirinya. Insya Allah karena saking mudahnya mempelajari ilmu agama ini karena bukan kadar yang banyak kata beliau. Walianna Allah taala yu'inuhu ala dzalik dan karena Allah Subhanahu wa taala telah membantunya untuk yang demikian itu. Wa lahu idza salahat niyatuhu dan menggampangkan untuknya asalkan baik niatnya ketika belajar. Walahu fi talabihi thawabun azim dan setiap orang yang belajar ilmu agama berangkat dari rumahnya belajar ilmu agama kata Wahdat pahalanya sangat besar Gala sallallahu alaihi wasallam pernah Nabi bersabda man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman yassarallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang berjalan dalam satu jalan maksudnya dia mencari ilmu di dalam jalan itu maka Allah akan menggampangkan untuknya suatu jalan menuju surga. Wa qala alaihi salatu wassalam Innal malaikata latada'u ajnihataha li talibil ilm ridon bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya di atas diri seseorang yang mencari ilmu karena ridho dengan apa yang telah dia lakukan. Wa qala alaihi salatu wassalam huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi rak'atin wa iyadati alfi maridin wa huduri alfi janazatin. Menghadiri majlis taklim itu lebih utama daripada melaksanakan sholat seribu rakaat. Lebih utama daripada menyambangi seribu orang sakit lebih utama daripada mengantarkan seribu jenazah. Wa qala alaihi salatu wasalam Inna Allah takaffala li talibil ilm Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang yang mencari ilmu di dalam segi rizkinya. Gultu aku katakan. Ini Habibul Haddad mengomentari hadis tadi. Wa hadza takaffulun khas ba'da takaffulil am alladzi takaffalallahu bihi likulli dabbatin fil arad. Hadis tadi itu merupakan suatu jaminan khusus di atas jaminan yang umum di mana Allah telah menjamin semua makhluk yang melata di muka bumi ini di dalam firman-Nya yang berbunyi wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha tidak ada satu binatang melata pun yang ber, yang melata di atas bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Fayakunu manahu maka artinya berarti ziyadat taisir lebih dimudahkan untuk mendapatkannya. Wa rafa'al mu'na wal kulfa fi talabir rizq wa husulihi dan Allah mengangkat kesulitan di dalam mencari rezeki dan mendapatkannya. Wabil hadis tawil dan di dalam hadis yang panjang juga disebutkan oleh Nabi Alladzi zakara fihi alaihi salatu wassalam fadlal ilm di mana pada hadis yang panjang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang keutamaan ilmu ghala fi akhiri. Kemudian pada akhirnya beliau berkata yulhamuhu suada ya'ni al-ilm wa yuhramuhul ashqiya tidak diberikan kecuali bagi orang yang dicatat sebagai orang yang berbahagia dan tidak diharamkan kecuali bagi mereka yang sudah dicatatnya sebagai orang yang sengsara. Walaysa min syai'in yajma'u jami'an wa il khair ghairu sa'adah. Dan tidak ada satupun yang terhimpun pada diri seseorang yang lebih baik daripada kebahagiaan yang dimaksudkan dalam hadis itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaysa min syai'in yajma'u jami'u wa syarr siwa syagawah dan tidak ada suatu keburukan yang lebih buruk daripada keburukan yang tersebut di dalam hadis Nabi berupa orang-orang yang sengsara itu. Fakat alim bima taqaddam kalau begitu kamu sudah tahu apa yang telah disebutkan tadi. Annahu la uzra li jahilin. Tidak ada alasan bagi orang yang bodoh indallahi di sisi Allah fi tarkil ilm untuk tidak belajar ilmu. Wa gadzalika la uzra alimin fi tarkil amali ilmi, begitu pula tidak ada alasan bagi orang yang sudah tahu tentang ilmu agama untuk tidak melaksanakannya, tidak mempraktekannya. Dari ibarat yang telah kita baca tadi, ada tiga hal yang perlu kita simpulkan dan kita terangkan. Yang pertama adalah anak-anak kita, keluarga kita, itu mereka semua tanggung jawab kita. Kita tatkala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, siapapun mereka, kita dengan mereka saling berketerkaitan. Oleh karenanya kan di dalam Al-Qur'an sebutkan hablun minan hablun minallah wa hablun minan itu harus ada sama-sama hablum minallah itu maksudnya adalah kita harus ada hubungan dengan Allah dengan melaksanakan semua perintahnya, menjauhi segala larangannya. Sedangkan hablum minan nas disebutkan di situ nas, nas umum siapa saja. Kenapa dikatakan oleh para ulama mereka berkata, kenapa dikatakan oleh Allah Ta'ala wahablum minan nas? Kenapa tidak dikatakan hablum minal zaujah, hablum minal aulad, hablum minal asatizah, hablum minal azwaj, hablum minal zaujat? Ada ikatan dengan istri, ada ikatan dengan anak, ada ikatan dengan guru, ada ikatan dengan tetangga, tapi dikatakan nas semuanya. Kenapa? Karena antara kita dengan mereka itu ada saling berketerkaitan, terutama keluarga kita, sanak keluarga kita, anak istri kita, itu mereka itu adalah tanggung jawab kita. Selain mereka tanggung jawab kita, mereka adalah akhirat kita. Selain mereka akhirat kita, mereka itu adalah lalat kita. Jadi mereka itu adalah sebuah kesenangan buat kita sebuah kebahagiaan bagi kita. Oleh karenanya, maka jangan sampai kita menjadi orang kata Imam Ghazali dan ihya itu menjadi orang yang suka di dalam masjid terus. Iktikaf, hadir majlis taklim tapi anaknya keluar ke sana kemari bermaksiat. Jangan sampai kita itu mengurusi diri kita sendiri sementara anak-anak kita berada di luar. Takutnya orang yang semacam itu termasuk yang diceritakan oleh Nabi Muhammad Alaihi Wasallam di mana Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya, ada satu orang yang sudah dihisap dan dinyatakan sebagai ahli surga. Ini semua diceritakan oleh Nabi SAW sebagai gambaran yang akan terjadi nanti, entah kepada siapa orang ini, bisa jadi kepada kita. Ini cuma gambaran saja, kisah saja daripada apa yang akan terjadi. Dan ini pasti terjadi. Cuma siapa dia? Kita nggak tahu. Bisa jadi kita setelah dinyatakan dia termasuk ahli surga, ternyata dipanggil lagi oleh Allah Ta'ala. Yang tadinya sudah akan digiring oleh malaikat untuk dibawa, dimasukkan ke dalam surga, dipanggil lagi. Kenapa demikian? Ada yang menuntut. Siapa yang menuntut? Salah satu beberapa orang yang ada di neraka. Apa yang dikatakan mereka? Mari kita sama-sama dengar. Sama-sama kita simak apa yang dikatakan oleh mereka dan Nabi kita Muhammad SAW adalah sebaik-baik Nabi, sebagai baik guru. Di mana beliau itu memberitahukan kepada kita semua hal yang sekiranya nanti kita akan menyesal, jangan sampai menyesal. Aku sudah katakan kepada kalian semua, cari itu semua. Di antaranya adalah kata-kata ini. Kata Nabi dikisahkan, mereka semua berkata begini, anak kita, keluarga kita, anak kita, istri kita. Istri ini ahlun, keluarga. Ini mereka ini akan menuntut kita nanti apa yang mereka katakan begini. Ya Rabbana hud haggana minhu fa innahu la yuallimuna ma najhalu wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lamu. Ini ada tiga hal yang perlu kita simpulkan. Yang pertama adalah keluarga dan anak-anak kita. Nanti yang kedua adalah Allah Ta'ala men, men, menambahkan kemudahan bagi mereka mencari ilmu. Tapi yang pertama ini adalah yang paling sangat-sangat menakutkan dan perlu kita perhatikan. Mereka semua itu akan menjadi musuh kita sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Inna min azwajikum wa uladikum aduan lakum fahdaruhum. Sesungguhnya di antara anak-anak kalian, istri kalian akan menjadi musuh bagi kalian. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala firman, Al-akhillau yawma idzin adu. Orang-orang yang saling mencintai dulu di dunia itu mereka akan menjadi musuh nantinya. Iya sekarang kita tidak merasa, tapi nanti. Kenapa demikian? Begini. Jadi supaya kita tahu. Supaya kita tahu, sekarang kita nggak merasa. Kenapa? Kita tidak ada beban. Beban kita hanya berkaitan dengan rizki. Besok apa yang mau dimakan? Saya harus nyaur utang. Nah, itu beban sekarang yang dipikirkan sekarang. Tapi nanti di mana Allah SWT berfirman melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang berbunyi <clears throat> Yahsyurullahu ibadah hufatan, uratan, buhman. Wa ma buhman ya Rasulullah? Galu laisa ma'ahum syai' illa al-hasanat sayiat. Nanti mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah SWT dalam keadaan buhman Sahabat tidak mengerti apa dia buhman itu. Maka Nabi menjelaskan buhman itu adalah mereka pada saat itu tidak membawa sesuatu apapun. Nggak ada yang bawa baju, nggak ada yang bawa harta, nggak ada yang bawa mobil, semuanya sifrol ID. Bahkan pada saat itu kata Nabi, mereka tidak pakai alas kaki, mereka tidak pakai baju, telanjang semuanya. Kecuali orang tertentu yang memakai pakaian pada saat itu. Semoga kita juga termasuk dan dalam keadaan buhman. Apa buhman ya Rasulullah? Mereka tidak membawa sesuatu apapun. Yang mereka bawa itu adalah sayiat dan hasanah saja. Nah, di saat itulah di saat itulah Allah Taala itu kan marah. Tidak pernah Allah marah pada saat itu tidak pernah selama ini dan sampai kapanpun Allah Taala marah semurka pada saat itu. Bagaimana tidak? Ketika Allah menciptakan mereka manusia semuanya sampai habis, dan mereka semua dibangkitkan. Begitu pula para jinnya, ternyata yang kafir kepadanya, yang tidak taat kepadanya, yang bermaksiat kepadanya lebih banyak berlipat-lipat. Sekarang aja berapa bandingkan? Kaum musliminnya 1,4 miliar. Yang bukan kaum muslimin hampir 3 M, 3 miliar. Itu muslimnya banyak yang muslim KTP lagi. KTP-nya iya, tapi belum tentu amaliyahnya. Semoga kita bukan termasuk semacam itu. Dan jangan sampai kita itu merasa merendahkan mereka. Jangan, karena apa? Rasulullah SAW sudah bersabda dalam hadisnya, Innamal amalu bihawatimiha. Jangan kita rendahkan mereka-mereka di sana. Gondrong pakai tato, pacaran dan sebagainya. Jangan kita rendahkan. Belum tentu kita selamat. Belum tentu kita selamat dan mungkin mereka yang selamat. Kita nggak selamat. Jadi biarkan kita itu harus waspada, berhati-hati. Wala ya'man makrallah illa gomul khasirun. Tidak ada yang merasa aman daripada tipuan Allah kecuali mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Jangan merasa jangan merasa aman. Karena kalau kita merasa aman, berarti kita merasa bahwasanya kita ada jaminan. Tidak ada jaminan. Allah Ta'ala marah murka pada saat itu. Maka di saat Allah Ta'ala murka itu, bayangkan apa yang terjadi kata Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu setiap satu kaki satu kaki menjejak di tanah pada saat itu itu di atasnya seribu kaki dari saking berhimpit-himpitannya bayangkan semua hewan yang pernah diciptakan diciptakan lagi dibangkitkan lagi semua manusia yang pernah diciptakan dibangkitkan semua jin yang pernah diciptakan Allah Ta'ala semua dibangkitkan dalam satu tempat semuanya kira-kira bagaimana berhimpit-himpitannya, berdesak-desakannya mereka. Ditambah saat itu mereka kepanasan karena saling berhimpitan dan ternyata pada saat itu matahari itu berada di atas kepala mereka satu mil kata Nabi Muhammad. Satu mil itu apa? Ada satu mil itu ada riwayat satu mil itu satu kilan di atas kepala kita. Ada satu mil, satu mil itu adalah dua kilo kurang seperempat. Kita bayangkan para hadirin, kalau jam 12 siang saja kita berada di tengah alun-alun itu kita tidak kuat. Setengah jam aja nggak kuat. Panasnya luar biasa. Padahal kalau kita tilik daripada kitab-kitab tafsir, para mufasir itu mengatakan bahwasanya matahari yang kita rasakan panasnya luar biasa itu, itu bukan di langit yang pertama. Tapi di langit yang keempat itu. Panasnya luar biasa bagaimana pada saatnya nanti. Sehingga pada saat itu Allah Ta'ala murka Sampai-sampai mereka itu dari saking tersiksanya di saat itu, mereka itu berkata, ayo kalau begitu kita datang saja kepada Nabi Adam. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, Ya Allah, wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan kami seperti ini. Kalau memang engkau akan masukkan kami dalam neraka, masukkan saja kami ke dalam neraka. Mereka nggak tahu bahwa saya di neraka lebih parah lagi. Dari saking tidak kuatnya mereka seperti itu. Nggak ada yang kenal. Satu orang pun pada saat itu nggak ada yang kenal. Illal mutakun kecuali orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk orang yang bertakwa. Semoga kita pada saat itu disejajarkan di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada saat itu kita termasuk orang yang aman Siapa yang bikin takut-takut kaum muslimin di dunia, Allah akan berikan ketakutan pada saat itu. Dan dia siapapun yang memberikan keamanan bagi setiap muslim, maka di saat itulah Allah Ta'ala akan memberikan keamanan pada saat itu. Di dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membuka aib orang muslim, maka pada saat itu Allah akan buka aibnya. Barang siapa yang suka menutupi aibnya orang muslim, maka di saat itu Allah juga akan menutupi aibnya. Itulah maksud daripada firman Allah yang berbunyi, "Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni." Ini maksudnya. Mereka itu akan menjadi tanggung jawab kita. Mereka akan menjadi musuh kita. Oleh karenanya sekarang kita tegaskan kepada mereka, Jangan kita mengalah kepada mereka urusan ini. Tidak, ini bukan urusan saya. Ini urusannya Allah. Ini urusannya Rasulullah. Ini urusannya agama saya kalau sampean istriku, anakku mau ngalahkan saya dalam urusan dunia tidak jadi masalah, tapi urusan agama tidak. Ini bukan urusan saya. Ini kan masalahnya sekarang ini kan banyak yang namanya laki-laki kaum muslimin itu dibawa ketiaknya istri. dibawa pengaruhnya istri. Ini sudah zamannya para hadirin. Bukan Nabi yang mengatakan, bukan bukan hanya Nabi yang mengatakan, bahkan riset-riset yang ada sekarang sudah membuktikannya. Saya pernah baca di detik itu, itu 85% laki-laki di Indonesia ini di bawah pengaruh istrinya. Berarti sudah kalah semua. Kalah kepada istri bukan berarti tidak baik. Ada baiknya, ada tidak baiknya. Kalau dalam urusan dunia tidak menjadi masalah. Bahkan Nabi SAW sendiri pernah bersabda, La indu itu magluban karima ahabbu ilayya min an ud'a ghaliban laima. Tidak ada seorang pun kata Nabi yang memuliakan seorang wanita kecuali orang itu adalah orang mulia di sisi Allah. Tidak ada seorang pun yang menghinakan seorang wanita kecuali orang itu adalah orang yang tercela di sisi Allah. Dan kalau seumpama aku dikatakan orang kalah sama istriku, tapi aku mulia di sisi Allah, lebih aku pilih daripada aku dikatakan orang yang menang terhadap istri, tapi aku tercela di sisi Allah. Masalahnya bukan ini. Kalau masalah dunia nggak jadi masalah. Kita makan dengan e, keinginan hawa nafsu daripada keluarga kita nggak jadi masalah. Istri kita masak masakannya kurang enak kita katakan enak nggak jadi masalah kita ngalah. Kita dibelikan baju nggak sesuai dengan keinginan kita, dibikinkan nggak sesuai dengan keinginan kita, nggak jadi masalah, kita ngalah. Tapi kalau urusan agama tidak. Kenapa? Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang berbunyi, Iza ra'aita kalau kalian sudah melihat khiyarahum umarahum paling baiknya mereka adalah para pejabat-pejabat wa atkhiyahum agniyahum paling dermawannya mereka adalah orang-orang kayanya wa umurahum syura bainahum dan urusan mereka selalu diputuskan dengan musyawarah Fadahrul ardi khairum min batniha. Kalau kalian mendapatkan waktu semacam itu seperti waktunya Nabi, zamannya sahabat, zamannya tabi'in, zamannya tabi tabi'in, maka lebih baik hidup daripada mati. Tapi selanjutnya Nabi SAW bersabda, "Wa amma idza ra'aita syirarahum umarahum." Paling jeleknya mereka adalah para pejabatnya. Coba lihat sekarang. Kita malu lihat pejabat kita itu malu rapi dengan dasi, kulitnya bersih-bersih, eh nggak taunya kampungan, suka nyuri. Iya kan kita lihat seperti itu. Tapi jangan sudon, jaga hati. Jangan sudon, jangan melihat pejabat ini, oh berarti ini pencuri, ini korupsi ini. Tunggu aja tanggal mainnya kau udah lengser. Jangan. Kita harus jaga hati. Ingat tadi, inna malak malu, khawatir. khawatir. Kita nggak ada yang selamat. Cuma kita itu ingin memberikan suatu pengertian, ingin memperingatkan banyak yang seperti ini sekarang ini. Bagaimana tidak yang korupsi yang mereka-mereka semua? Oleh karenanya ini sudah sesuai dengan zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bukhalahum agniahum. Orang-orang bakhil sekarang siapa? Gak ada orang pelit itu orang gak punya. Orang yang pelit itu orang yang punya itu. Rata-rata orang kaya sekarang ini ada satpamnya. Rata-rata orang kaya sekarang ini ada anjing holdernya. Jadi gimana mau dekat? dekat saja udah menggonggong. Coba beda sama orang dahulu. Orang dahulu tuh mencari-cari. Saya masih ingat kita baca barusan kita baca managibnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali Zainal Abidin itu. Ali Zainal Abidin Ibn Hussein, Hussein Ibn Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cucunya Sayyidina Ali karamallahu wajhah cicitnya Nabi Muhammad SAW. Itu beliau bukan orang yang kaya, biasa saja tapi beliau selama hidupnya menghidupi 200 rumah tangga. Dan herannya lagi, 200 rumah tangga itu tidak ada satupun di antara mereka yang tahu bahwasanya selama ini yang membiayai adalah Sayyidina Ali bin Abidin. Coba lihat. <laughs> Salah satu daripada tujuh orang yang dinaungi oleh Allah nanti pada hari kiamat, saat panasnya luar biasa, ada tujuh orang, bu, tujuh golongan yang, yang di dalam naungan Allah. Semoga kita termasuk yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya mereka adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Dia sedekah dengan tangan kanannya, tapi tangan kirinya nggak tahu, apalagi orang lain, tangan kirinya nggak tahu. Apakah mungkin itu? Mungkin. Kita jualan. Misalnya, contohnya kalau kita ingin menggunakan resep ini untuk kita mendapatkan naungan Allah itu. Kita jualan. Kemudian harusnya kita berikan kepada dia satu kilo, kita lebihkan satu kilo seperempat. Itu sudah sudah kosir. sudah kosir tutfi ugodabar rahman. kosir itu dapat memadamkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kosir Kita taruh di amplop. Fem, taruh di bawah bantalnya, taruh di bawah pintunya, ini sodakoh untuk kamu. Nggak ada yang tahu. Sekarang tidak kalau mau ngasih-ngasih pada bahkan ngasih-ngasih gurunya, ngasih ustadznya, ngasih dainya itu ditampakkan di depan orang kan malu kadang-kadang. Ya nggak apa-apa kalau kita seumpama kita dapat amplop, ya alhamdulillah rezeki dari Allah taala. Artinya mungkin standarisasi gitu loh mereka itu nggak bekerja, mereka mendapatkan uang dan sodako kepada para ulama itu paling abdulnya sodako. Tapi jangan ditampakkan depan orang, malu. Mereka itu adalah ahlul ilim. Kadang-kadang mau ngasih amplopnya itu tampakkan kepada orang dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang tidak menghormati ilmu, tidak menghormati Nabi Muhammad. Sebaik-baik seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang alim, kalau ingin memberikan langsung taruh di kantongnya, jangan pakai tangan, taruh di tangan kantongnya. Itu aziz mulia. Karena orang ahlul ilim itu bukan sombong, bukan gengsi. Tapi orang yang punya ilmu, ilmu yang ada pada dirinya bukan milik dia, sama sekali bukan milik dia. Tapi miliknya Allah, miliknya Nabi Muhammad, miliknya semua kaum muslimin. Sehingga dia itu turut mulia bukan karena dirinya, tapi karena ilmu yang ada pada dirinya dan dia telah ada etik ekrar bersama ilmu itu bahwasanya ilmu itu harus diagungkan diletakkan di atas kepala jangan direndahkan kalau kita merendahkannya, dengan kita itu merendah di depan orang kaya dengan keilmuan kita, maka apa kata Nabi Muhammad? Man akrama ghaniyan solihan faqad dhahaba sulusudini. Barang siapa yang memuliakan orang kaya yang soleh, orang kaya yang soleh ini, bukan kaya yang tidak soleh, kaya yang soleh, maka akan pergi dua per tiga agamanya. Tinggal sepertiga agamanya. Boleh kita menghormati orang kaya, boleh. Tapi kita hormati kekayaannya itu bukan karena kekayaannya, tapi karena sebagai seorang muslim yang dermawan, seorang muslim yang bermanfaat, bukan karena kekayaannya. Kalau karena kekayaannya berarti kita itu adalah seorang penjilat. Ini orang-orang semacam itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau orang beriman kepada Allah, nggak perlu khawatir. Kenapa? Rezeki nggak bakal kemana-mana. Kita ngoyo, kita nggak ngoyo, kita berusaha, kita nggak berusaha, pasti yang rezeki pasti datang. Ini dibuktikan kan ada satu dua orang. Yang satu fi magami tajarrud. Yang satu fi magamil asbab. Jadi ada dua magam dalam ilmu tasawuf itu dalam mencari rezeki. Ada magam tajarrud, magam tajarrud itu tawakal pada Allah. Tapi jangan pakai yang ini dulu. Ini magamnya para aulia ini. Kita belum sampai kepada magam ini. Kita makan nggak makan apa kata Allah? Kalau Allah mau ngasih ya gak makan, nggak ngasih ya nggak makan. Ya jangan begitu. Kita harus berusaha dulu. Habib Bakar bin Husain itu juga asbab Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik sampai akhir umurnya beliau jual gahru. Ada asbab, sebab. Nabi SAW sendiri Nabi SAW sendiri saja beliau juga ya gue mobil asbab. Nabi berjualan. Nabi meletakkan menggadaikan baju perangnya untuk sebuah utang. Artinya apa? Melaksanakan asbab dan itu adalah sebuah ibadah Jangan sampai kita itu hanya tawakal pada Allah tanpa asbab. Nah, ini ada dua orang. Jadi kita harus pakai sebab, tapi sebabnya itu sebab yang diridhoi oleh Allah taala. Biarkan apapun yang kita makan asalkan sebabnya itu diridhoi oleh Allah taala. Daripada sebab tidak diridhoi oleh Allah taala dan mengakibatkan kita jauh dan dimurkai oleh Allah taala, naudzubillah jangan sampai. Lebih baik kita menjadi orang yang biasa saja, menjadi orang yang tidak punya, tapi kita diridhai oleh Allah taala daripada menjadi orang yang punya banyak harta tapi kita dimurkai oleh Allah taala karena sebabnya tidak diridhai oleh Allah taala naudzubillah min zalik. Jadi percayalah, yang namanya rezeki nggak pakai mana-mana. Saya ini sering ayah saya itu Abu Yahya Hasan selalu bilang begini, jangan pernah berharap kepada manusia. Jangan pernah berharap kepada manusia. Karena kalau kamu berharap kepada manusia, sesuatu yang diharapkan tidak datang. Tapi kalau tidak berharap kepada manusia, sesuatu yang tidak diduga datang. Dan itu sering untuk orang-orang yang seperti saya ini mungkin sering. Mungkin saya ini sebagai seorang pengasuh banyak wali-wali murid yang katanya istilahnya Madura itu nyabis. Kalau orang Jawa itu suan kepada gurunya, anak-anaknya itu kadang-kadang bawa-bawa sesuatu dan sebagainya itu setiap ada satu yang diharapkan nggak datang, nggak bawa apa-apa. Tapi kalau nggak diharapkan datang saja. Nah, itu. Jadi buat apa kita harapkan? Ngapain kita itu merendahkan diri kepada orang hanya untuk mengharapkan sesuatu yang memang sudah dijamin oleh Allah Taala? Serahkan semuanya kepada Allah Taala. Oleh karenanya kuncinya itu satu, bertakwa kepada Allah Taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa Siapa saja yang berpasrah kepada Allah, Allah yang mencukupinya semuanya. Man kana hammuhu lillah kafallahu hamma. Barang siapa yang pikirannya selalu Allah, Allah, Allah saja dipikirkan, maka semua urusannya Allah yang menanggungnya. Dapat dibuktikan. Yang penting kita usaha. Buka toko, ada nggak ada kita harus rela. Biasakan kita itu melihat ke atas, ngelus dada. Biasakan kita melihat ke atas, ngelus dada. Tapi jangan cuma melihat saja, bertawakal kepada Allah. Anak mau buka toko. Ya Allah, pagi ini saya buka toko. Saya ingin melihat apakah saya dapat rezeki hari ini atau tidak. Kalau dapat rezeki berarti semata-mata karena engkau ya Allah memberikan rezeki. Kalau tidak engkau berikan rezeki berarti ada hikmahnya. Kamu katakan seperti itu. Nanti lihat. Jadi ternyata kalau kita melalui, kita membahasnya, membuat satu riset untuk diri kita saja, untuk diri kita saja, setiap hari yang kita makan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Gimana ini bisa datang? Gimana itu yang satunya lagi bisa datang? Kok bisa utang yang sudah lama kemudian dibayarkan? Kok bisa pas waktunya itu tepat sekali? Itu semua itu Allah yang mengatur, bukan kita. Saya punya murid, murid saya masih muda, sekarang sudah jadi miliarder. Siapa yang sangka? Dia dulu belajar di pondok. Belajar di pondok. Gak adanya sekarang sudah jadi miliarder, orang kaya. Dia minta kita datang ke tempatnya pakai pesawatnya itu pesawat Garuda, pulang pergi, diundang undangan khusus dan sebagainya. Ternyata orang itu adalah orang yang dulu di pondok biasa aja. Agar apa? Sudah waktunya. Kalau Allah mengasih rezeki tidak ada tidak ada satu orang pun yang bisa mencegahnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita Allahumma la mani'ah lima atait wala mu'tiyah lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu Ya Allah tidak ada siapapun yang dapat mencegah kalau engkau ingin memberikan tidak ada yang dapat mencegah dan ya Allah tidak ada satu orang pun yang dapat memberikan jika engkau mencegah nggak ada yang bisa serahkan kepada Allah Jangan jadi pikiran kita. Pikiran kita itu keluarga kita. Pikiran kita diri kita. Pikiran kita bagaimana kita berbuat pahala sebanyak-banyaknya. Pikiran kita bagaimana kita menjauh dari dosa sejauh-jauhnya. Pikiran kita bagaimana dosa yang telah kita lakukan. Kemudian Allah memaafkannya dan memberikan taubat kepada kita. Itulah pikiran kita harusnya. Setiap hari hendaknya kita berpikir seperti itu. Akhirnya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya selalu diingatkan oleh Allah SWT Selalu diingatkan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu agamanya selalu diingatkan oleh Allah Ta'ala dengan Al-Qurannya, selalu diingatkan oleh Allah Ta'ala dengan hadis-hadisnya, selalu diingatkan oleh Allah Ta'ala dengan perkataan para aulianya, dengan perkataan para ulamanya, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami sebagai wakil daripada mereka yang berada di luar sana, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebab bagi mereka yang di luar sana, Ya Allah. Bagi semua kaum muslimin, Ya Allah. Kami datang ke tempat ini dengan niat yang baik, dengan niat mendekatkan diri kepadamu, Ya Allah. Dengan niat mengambil barokah darimu, Ya Allah. Dengan dengan niat menjaring rahmatmu ya Allah. Ya Allah jadikanlah rahmat itu engkau sebarkan kepada semua saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah jadikan barokah itu engkau sebarkan kepada semua kaum muslimin ya Allah. Ya Allah ampunkan segala dosa kita dan dosa mereka semuanya ya Allah. Catatlah dosa-dosa mereka sebagai hasanat ya Allah. Kalau engkau mau sangatlah gampang itu semua akan terlaksana ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami penuh dengan cinta kepadamu ya Allah penuh dengan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah gampangkanlah kami untuk melaksanakan segala perbuatan yang mendekatkan diri kami kepadamu Ya Allah. Dan mendekatkan diri kami ke kepada surgamu Ya Allah. Dan jauhkanlah kami daripada segala macam perbuatan yang menjauhkan kami daripada ridhamu Ya Allah. Dan mendekatkan kami kepada murkamu Ya Allah. Serta mendekatkan kami kepada nerakamu Ya Allah. Ya Allah jadikanlah kami termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya Ya Allah. Termasuk suami yang menjadi menjadi menjadi tuntunan bagi keluarganya ya Allah menjadi seorang suami yang memberi tauladan kepada istrinya ya Allah menjadi seseorang yang nanti di akhirat tidak ada beban sama sekali ya Allah berkat tempat yang mulia ini di rumahmu yang mulia ini di dalam keadaan yang mulia ini ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin